Prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah tadi itu merupakan fiqihnya salaf. Fiqhus salaf indal fitan fiqihnya salafun salih ketika terjadi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Prinsip-prinsip tadi dibangun di atas dasar Alkitab was Sunnah Sehingga siapa saja yang berjalan di atas prinsip ini, kaidah ini, maka akan terselamatkan dari semua fitnah-fitnah yang ada fitnah-fitnah yang terjadi akan teredam, akan sirna, akan habis, akan selesai. Namun barakallahu fikum, ini poin ketiga yang ingin kita sampaikan. Di antara pemicu gemuruh fitnah ialah adamul ilmi bi fiqhis salaf indal fitnah tidak memiliki ilmu tentang fikih salaf di saat fitnah. Ini yang justru menambah dahsyatnya fitnah. Fikih salaf dalam fitnah sangat banyak. Sangat banyak. Di antara yang mungkin per perlu dan sangat penting kita masukkan di sini yang kita angkat di sini Barang siapa yang menyelisihinya maka menjadi pemicu fitnah sebagian besar. Di antara fiqih salaf ketika fitnah ialah barakallahu fikum kembali kepada Alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah kembali kepada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah di dalam menilai dan mensikapi semua fitnah-fitnah yang ada. Ini fikih mereka. Dalilnya sangat banyak. Ma'ruf, masyhur dalam Quran dan sunnah tentang prinsip yang mulia ini. Ini merupakan prinsip salaf dalam semua hal. Dalam beragama, dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam semua hal termasuk di dalamnya di dalam menghadapi fitnah yang ada. Kembali kepada Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Fitnah apapun yang terjadi, yang muncul, dinilai, disikapi dengan prinsip ini, dengan fikih ini. Maka akan jelas, ini fitnah, ini bukan, ini hak, ini batil, ini ahlul hak, ini ahlul batil, dengan prinsip ini termasuk pemicu gemuruh fitnah semakin menggelegar dan semakin dahsyat ketika prinsip ini diabaikan. Ketika seseorang dalam menilai sebuah fitnah kembali kepada ashos, kembali kepada individu-individu yang tidak direkomendasi oleh para ulama salaf. Ketika fitnah terjadi, muncul ta'assub kepada si fulan. Fanatik kepada si fulan. Entah kepada syekh fulan, atau kepada alim fulan, atau kepada da'i fulan, atau kepada ustadz fulan. Taklid buta. Dengan tanpa bimbingan Quran sunnah dengan pemahaman salaf. Yang penting ustadz fulan, yang penting syekh fulan, yang penting alim fulan. Ini justru pemicu fitnah. Semakin dahsyat. Ketika dijelaskan kepadanya bimbingan para ulama una yang membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan fatwa ulama kibar tentang fitnah tadi disampaikan kepadanya, tolak mentah-mentah dikarenakan berseberangan dengan ustadznya, berseberangan dengan syekhnya, berseberangan dengan kiainya, berseberangan dengan hal-hal yang terkait dengannya. Ini justru menimbulkan fitnah semakin dahsyat. Semakin parah ketika orang yang dia ta'asub kepadanya tadi adalah orang-orang yang menyimpang. Bukan orang-orang yang lurus agamanya lurus. Yang dipegangi adalah orang-orang yang ditahdir oleh para ulama. Dia fanatiknya menggantungkan prinsipnya, menggantungkan manhajnya, menggantungkan agamanya, akidahnya pada seseorang yang ditahdir oleh para ulama. Dan tidak mau tahu. Ini pemicu dan semakin meruncingnya beragam fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Ini semua dikarenakan tidak merujuk kepada fikih salaf, kembali pada Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah ketika fitnah. Ar Rasul hanya merekomendasikan kibar ulama, ulama-ulama kibar yang di atas sunnah yang mengerti betul tentang seluruh fitnah untuk kita kembali kepada mereka. Bukan ta'asub kepada orangnya, tapi terkait dengan bimbingan mereka yang dibangun di atas fikih tadi, Quran, sunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Ini jangan baik-baik. Ini semua terjadi pada semua firqah. Semua sekte-sekte yang sesat. Semua orang-orang yang memiliki pemahaman pemahamannya menyimpang. Terjadi pada mereka ta'asub yang seperti ini. Sehingga fitnah semakin melebar, semakin dahsyat, semakin banyak. Yang khawarij, ta'asub dengan tokoh-tokoh khawarijnya. Yang syiah, ta'asub dengan tokoh-tokoh syiahnya, rafidahnya. Yang murjiah, yang qadariyah, juga juga sama. Yang asyariyah, yang kullabiyah, yang mu'tazilah, semuanya sama. Begitu pula terkait dengan firqa firqa masa kini terjadi pada mereka ta'assub dzamim, fanatisme yang tercela kepada tokoh-tokoh mereka tadi, tidak mau kembali berpikir salah dalam menghadapi fitnah. Yang ikhwanul muslimin Ta'asub dengan tokoh-tokoh ikhwanul musliminnya Dengan tokoh-tokoh PKS-nya Yang firqah tabligh Juga demikian Yang hizbut tahrir Juga demikian Yang sururiyin Juga demikian Barakallahu fikum Bahkan Orang-orang yang baru muncul dengan penyimpangan-penyimpangannya ini juga demikian. Begitu fanatik bahwa tokoh-tokoh yang justru mereka ditahdir oleh para ulama. Semata-mata anda fanatik pada tokoh tertentu Menggantungkan agamamu Menggantungkan akidahmu Menggantungkan ibadahmu Menggantungkan prinsipmu Pada orang tertentu yang bukan maksum Itu sudah tercela Sudah sangat tercela sifatnya orang-orang musyrikin, sifatnya kaum kafirin, bukan sifatnya kaum muslimin, bukan sifatnya salafiyin. Apalagi orang yang kamu pegangi tadi, yang kamu ta'asub kepadanya, orang yang menyimpang. Ketika muncul fitnah Sayyid Qutub. Antum perhatikan ya ikhwan, para pengagum-pengagum fans setia Sayyid Qutub baca mutaasibat yang asup kepada Said Kutub begitu kuatnya ta'asub mereka kepadanya dibela mati-matian luar biasa tidak mengindahkan bantahan-bantahan para ulama kibar dan mengindahkan pemahaman sesatnya pemahaman-pemahaman kufurnya terus berperang dengan ini yang muncul fitnah yang namanya Adnan Ar'ur Tariq Suwaidan Muhammad Al-Maghrawi Abu Hasan Al-Ma'ribi Al-Hajuri, Ali Al-Halabi, dan yang lain-lainnya. Anda perhatikan semua anak buahnya, semua orang-orang yang ngefan kepada mereka di penyakit ta'asub ini. Tidak menilai itu semuanya dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Tidak menilainya dengan pemahaman dan bimbingan kifar ulama' tapi dipegangi kuat-kuat taklid buta kepadanya ta'asub yang buta kepadanya wah dibilang mati-matian Syubhat dilontarkan di mana-mana, fitnah dikobarkan di mana-mana dalam rangka untuk taasubnya kepada tokoh-tokoh tadi. Itu bukan tokoh-tokoh yang lurus. Mereka semua tokoh-tokoh yang menyimpang yang ditahdir oleh ulama besar pada masa ini. Barakallahu Maka fitnah semakin dahsyat, fitnah semakin menjadi-jadi. Khawarij semakin menjadi-jadi. Syiah juga demikian. Semua sekte, sekte yang ada juga demikian. Yang kita bawakan tadi dari, dari kalangan Siti Muasirin yang di zaman sekarang juga demikian. Dan tokoh-tokoh yang baru saja juga demikian. Hatta Sanusia. Antum perhatikan begitu ta'asubnya kepada tokohnya tadi. Tidak mau tahu dengan keterangan para ulama. Tidak mau tahu dengan bimbingan para ulama kibar. Bukan orang yang lurus. Orang yang ditahdir oleh para ulama kibar. Barakallahu. Ini semuanya adalah pemicu-pemicu fitnah semakin menggelegar, semakin dahsyat. Dikarenakan tidak mau kembali kepada fikih salaf. Di antara fikih salaf barakallahu fikum. <clears throat> Ketika terjadi fitnah ialah luzumus samt, Luzumus samt wa adamul khawdi fiha wa luzumu rikabil ulama di antara fiqh salah barakallahu fikum ialah ketika fitnah menetapi diam sama itu diam wa adamul khawdi fiha tidak berkecimpung di dalamnya nah sampai sini Evan ada keterusannya ini prinsip salaf dan memegangi para ulama dalam fitnah tadi. Kembali kepada bimbingan-bimbingan ulama kibar dalam fitnah tadi. Ulama ahlu sunnah, ulama salafiyin, ulama sunnah. Bukan semata-mata ulama, tapi kibar ulama, ulama-ulama kibar yang diakui keilmuannya. Bukan semata-mata ulama kibar, tapi ulama kibar yang paham betul, yang mengerti betul tentang fitnah tersebut tentang penyimpangan-penyimpangan tadi. Kembali pada mereka. Itu fikirnya salaf. Dasarnya telah kita sebutkan sebelumnya. Al-barakatu barokah ma'akabirikum. Barokah bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Perintah untuk kembali pada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la Diam, jangan bicara. Diam, jangan berkecimpung dalam fitnah. Serahkan yang kepada ulama kibar. Ketika para ulama unal kibar yatakallamun, mereka telah berbicara. Wa yubayyinun telah menjelaskan. Wa yuftun mengeluarkan fatwanya. Wa yusarrihun dan dengan tegas menunjukkan mauqif mereka dalam fitnah ini baru kita ikut sebagaimana sebagaimana mauqifnya mereka. Baru kita bicara sebagaimana yang mereka bicarakan. Baru kita menjelaskan dengan penjelasan mereka. Baru kita sampaikan fatwa-fatwa mereka. Posisi kita sebagai seorang talib ilm menukil. Menukil. Yang memutuskan, yang mengarahkan, yang membimbing para ulama unal kibar. Ini prinsip salaf. Rasulullah alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ucapkan yang baik atau diam. Maka ahlu sunnah tidak berbicara kecuali yang telah jelas nyata kebaikannya, kebenarannya, kemaslahatannya. Dengan keikhlasan tanpa tendensi apapun. Dan di ayamul fitan, di masa-masa fitnah, itu semuanya menunggu keterangan para ulama. Ini fikirnya salah di antara pemicu gemuruh fitnah semakin menggelegar, tak kunjung padam, semakin dahsyat ketika prinsip ini disalahi. Sebagian mereka ya lamun langsung bicara, langsung komentar, langsung membuat statement dengan tanpa bimbingan para ulama. Dengan hawa nafsu sendiri, dengan kadar ilmu yang dangkal yang ada pada mereka, bicara sebelum ulama besar berbicara menghukumi sebelum kibar ulama menghukumi ini adalah fitnahnya hajuriyah fitnahnya haddadiyah dan orang-orang yang ekstrim gulu di dalam membicarakan fitnah ini adalah fitnahnya para sufaha fitnahnya orang-orang yang sefi. entah dia mengaku sebagai seorang selebi atau tidak Yatasaddarun, mereka tampil, mereka berbicara, mereka komentar sebelum ulama-ulama berbicara. Ini pemicu fitnah. Ini pemicu fitnah barakallahu itu Membikin bara semakin menganga, api semakin berkobar-kobar di mana-mana. Ada lagi sebagian pihak yang diam, somet diamnya sampai final. Bukan diam untuk menunggu keterangan para ulama lalu bersikap dengan sikapnya para ulama. Diam. Melarang kaum muslimin untuk membicarakan fitnah secara mutlak dengan berbagai macam eh, slogan-slogan uh, yang memabukkan. Hah? Utlubul Allah ya ikhwan, talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi, la tastaghilu bil fitan. Jangan sibuk dengan fitnah, jangan sibuk dengan fitnah. Itu. Hah? Luzumus samad, luzumus samad. Ya, tetap diam, diam, diam, jangan bicara fitnah. Tapi kebablasan. Bukan kemudian menanti bagaimana ulama kibar berbicara. Diam. Ketika ulama besar telah berbicara, ahlinya telah berbicara, menjelaskan, menerangkan, tetap diam. Mendiamkan umat, membungkam mulutnya para tulabul ilm, melarang untuk berbicara masalah ini. Ini juga merupakan pemicu fitnah. Fitnah semakin menggelegar, semakin dahsyat dengan prinsip tamayyu prinsip tamyi' yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Ini fitnahnya mumayyi'ah mukhadzilah dari kalangan halabiyun, ruhailiyun, sanusiyun, rojaiyun dan semisalnya. Diam. Diam. Padahal yang disampaikan keterangan para ulama besar. Ulama sunnah bukan semata-mata ulama sunnah, kibar ulama sunnah, bukan semata-mata kibar ulama sunnah, ulama sunnah kibar yang mengerti betul seluk beluk fitnah yang ada ini. Al barakatu ma'akabikum disampaikan sama mereka. Sampaikan uh, ini ada fatwanya para ulama para masyayikh. Diam. Jangan sebut dengan fitnah. Cari ilmu. Sebut dengan ilmu. mengapa? Ada lagi yang mengintimidasi kamu udah berapa berapa juz? Hmm? Oh, anu Ustaz, saya baru hafal juz amma belum selesai. Juz amma belum selesai bicara fitnah. La haula wala quwata illa billah. Ini enggak bicara fitnah. Ini mau menyampaikan memberikan informasi kepada ustaz ya. Ustaz ini ada fatwa ulama besar tentang masalah ini. Dikatakan bicara fitnah. Hadza tamayyu. Hadza tamyi, hadza takhdhil, dan itu pemicu gemuruh fitnah semakin dahsyat. Diam yang melanggar syar'i. Nah, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyoroti peristiwa semacam ini. Itu beliau katakan ini merupakan tariqahnya Bani Israel. Yang mendiamkan kemukaran-kemukaran yang ada di tengah-tengah mereka padahal mampu untuk melaksanakannya. Belum melakukan ayat lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alu dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan eh, Isa dan Nabi Allah Daud dikarenakan mereka maksiat dan melampaui batas mereka dulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang ada pada mereka. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka ini. Dikatakan tariqatun mal'unah. Tariqah yang dilaknat. Tariqahnya Bani Israel. Diam padahal sanggup untuk berbicara dengan al-haq. Ini merupakan pemicu fitnah. Barakallahu fikum. Mereka-mereka inilah yang nanti yang banyak mengkambing hitamkan para ulama sunnah, mengkambing hitamkan para duat sunnah dikala di, di, di, di, di kala mereka menyampaikan kepada umat tentang mauqif yang sahih, mauqif yang benar dalam hal fitnah-fitnah tadi. Dikatakan mutasyaddid, dikatakan keras, dikatakan kaku, dikatakan tidak punya hikmah, tidak punya kelembutan, eh, eksklusif dan segala macamnya, membuat umat lari. Allahumma Pada pemicu kita adalah tadi Para Barakallahu itu Salaf diam. Emang diam pada waktunya. Ketika belum ada penjelasan dan keterangan yang jelas dari para ulama. Sibuk dengan ilmu. Salafin sibuk dengan ilmu. Ngaji tetap ngaji. Menghafal, menghafal. Semua dikaji oleh mereka. Di antara yang dikaji juga masalah-masalah fitnah berkembang ini para Belum ada keterangan diam. Ada komentar ada penjelasan dari para ulama yang berkompeten dalam bidangnya baru mereka bicara sesuai dengan bimbingan para ulama tadi mengamalkan sabda Rasul al barakatu ma'akabi menyelisih prinsip ini para fikum sumber fitnah barakallahu fikum tariqahnya hajuriyin sumber fitnah tariqahnya haddatiyin sumber fitnah tariqahnya orang-orang yang hulu yang ekstrim dalam mengamalkan rudud dengan tanpa bawabit kaidah yang benar sumber fitnah. Tarikonya ahlu tamyi, ahlu takhdil, sumber fitnah. Mereka ridho atau tidak ridho itu kenyataannya. Prinsip salaf pemadam fitnah. Kalau seandainya umat Islam, doa duatul Islam semuanya mengamalkan prinsip ini. Al barakatu ma'aka Tidak ada fitnah ketika muncul fitnah tengah-tengah umat muncul sebuah pemahaman barakallahu fikum yang menggelisahkan umat pemahaman yang aneh pemahaman yang menyimpang semuanya diam tidak ada yang komentar semuanya diam dilimpahkan kepada para ulama ulama ul kibar ulama usunnah yang mengerti tentang fitnah ini sampaikan ditunggu Bagaimana fatwa mereka, bagaimana taujihat mereka, bagaimana irsyadat, bimbingan arahan-arahan mereka. Itu mereka yang mengkaji, mereka yang menelaah, mereka yang mempelajari, mereka yang menentukan, mereka yang menghukumi, mereka yang menfonis, kaji semua. Keluar fatwa mereka. Begini, begini, begini, begini. Lalu kemudian kaum muslimin, salafiyin, ahlu sunnati wal jamaah berjalan di atas bimbingan ulamanya tadi. Salah muncul tek selesai nah gitu ya sebagaimana dulu salafun saleh bersikap dan mengamalkan bimbingan yang mulia ini muncul fitnah di Basrah sampaikan kepada para sahabat ulama kibar pada masa itu mereka menghukumi demikian demikian demikian, demikian. sudah gelondong fitnahnya para ulama itu pada, terus demikian pada, pada, pada. tapi yang Ya, Allah ya, yang namanya takdirnya Allah Azza wa Jalla fitnah akan terus terjadi pada umat ini. Tapi ada penyebabnya. Bukan prinsip salaf, tapi penyebabnya menyelisihi fiqh salaf dalam fitnah ini barakallahu Di antara fikih salaf Indal fitan barakallahu fikum <clears throat> ialah <clears throat> Ar-rifqa Ar-rifqa ya Luzum Ar-rifqa Menetapi sifat arifku kesantunan dalam semua hal terutama pada ayamul fitan arifku khairun kulluhu arifq semuanya baik warifku khairun wa a'zam indal fitan. Yang namanya rifq itu begitu baik dan lebih besar lagi kebaikannya ketika fitnah. Adillah dalil yang menjelaskan tentang rifqun sangat banyak. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha kata Rasulullah alaihi salatu wassalam innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa shana. sesungguhnya rifq tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya ada rifqun pasti indah <clears throat> dan tidaklah arifku itu dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya sesuatu tanpa rifkun tercoreng sesuatu tanpa rifkun jelek barakallahu fikum diriwayatkan dari Raja Ibn Haywah disebutkan oleh Ibn Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullah dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih Raja Ibnu Haywah rahimahullah pernah menyatakan Ma ahsanal Islam wa yuzayyinuhul iman Alangkah indahnya keislaman yang dihiasi oleh iman. Wa ma ahsanal imana wa yuzayyinuhu taqwa alangkah indahnya keimanan yang dihiasi oleh ketakwaan. Wa ma ahsanat taqwa wa yuzayyinuha al-ilm. Alangkah indahnya ketakwaan itu ketika dihiasi oleh ilmu. Wa ma ahsanal ilma wa yuzayyinuhu al-hilm. Dan alangkah indahnya ilmu itu ketika dihiasi oleh hilm Hilm itu ta'ani, tidak terburu-buru, selalu memikirkan maslahatan madaratnya. Itu hilm. Wa ma ahsanal hilma wa yuzayyinahu rifqa. Dan alangkah indahnya al-hilm ketika dihiasi oleh rifqun kesantunan. Sehingga arifku itu menghiasi semua yang ada. Islam kamu jadi bagus, iman kamu jadi bagus, takwa kamu jadi indah, ilmu kamu bermanfaat dan begitu mempesona. Hilm, sikap ta'ani, tidak terburu-buru yang kamu miliki, begitu indah dengan rifkun tadi. Ini untuk menggambarkan indahnya rifkun. Sikap rifuk ketika ada pada sesuatu apapun itu dalam perkara kebaikan pasti semakin menghiasi dan memperindah perkara tadi. Tidak ada rifkun, maka akan hancur. Semuanya akan tercoreng, semua akan jelek. Barakallahu fikum. Begitu pula terkait dengan masalah fitnah ini. Fitnah apapun yang terjadi, terutama fitnah-fitnah yang ada di medan dakwah barakallahu fikum. Ketika dilakukan rifkun, fiqih salaf yang namanya rifku, luzumur rifq, menetapi sikap rifkun semua akan indah dakwah itu akan bagus akidah itu akan baik manhaj akan bagus tidak ada yang namanya fitnah dengan rifkun barakallahu apa uh, apa itu rifkun <clears throat> sebagian pihak barakallahu fikum memahami yang namanya rifkun itu hanya semata-mata kelembutan lembut, santun, mengesankan seperti itu. Nah, kita mengatakan barakallahu fikum itu satu bagian dari rifkun. Termasuk rifkun alin, sikap lunak. Tetapi arifku tidak semata-mata itu. Disebutkan dari Sufyan al-Thawri, rahimahullah dibawakan oleh Al-Munawi dalam bukunya Faidul Qadir Sufyan al-Thawri, rahimahullah pernah bertanya kepada murid-muridnya kepada ashabnya Tadruna marifku Tahukah kalian apa arifku itu? Kalau kuliah ya apa Muhammad? Mereka mengatakan, katakan oleh Muhammad, apa arifku? Jelaskan kepada kami. Qal belum mengatakan antada'al umura fi mawadhi'iha. Yang namanya rifqun engkau meletakkan segala perkara di tempatnya masing-masing. Belum menegaskan asyiddatu fi mawdhi'iha. Sikap tegas, keras pada tempatnya. Wallinu fi mawdhi'ihi dan sikap lunak pada tempat. Itu namanya rifkun. Sehingga rifq tidak selamanya lembut. Itu hukum asalnya. Termasuk rifkun yang dipuji dalam Islam, perangai yang tersanjung dalam Islam dan fikih salaf ketika fitnah termasuk rifkun sikap tegas, sikap syiddah pada tempat pada waktunya dan pada orang yang tepat. Itu namanya rifkun. Maka salafun salih rahimahumullahu ta'ala Ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada Mereka menetapkan prinsip ini Di antara fikih salaf Indal fitan luzumur rifq Ada kalanya disikapi dengan lembut Dengan lunak ada kalanya disikapi dengan tegas. Itu rifkun. Tindakan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang mensikapi qadariyah dengan tegas macam itu, rifkun. pada tempatnya. Tindakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengajak dialog kaum Khawarij di markas besar mereka di Harura, rifkun pada tempatnya yang ini dengan cara dialog, pendekatan persuasif, mematahkan hujah-hujah mereka, rifkun pada tempatnya, besar maslahatnya. Yang ini tegak sikapnya, langsung barok, rifkun pada tempatnya. Lin fi mawdi'i syiddatin fi mawdi'iha Ketika Rasulullah SAW mentahbir umatnya dari kaum khawarij dengan tahbir yang begitu pedas, begitu keras, begitu panas. Rifkun itu kesantunan di tempatnya. Memang kaum khawarij layak disikapi seperti itu. Dikatakan sebagai gila jahannam, gila jahannam, gila jahannam. Itu rifkun. Syidat pada tempatnya. Disikapi sebagai uh, sejelek-jelek mayat di bawah kolong langit. Rifkun. Azamnya Rasul untuk membunuh kaum khawarij. Rifkun. Kenapa para tempatnya? Dikarenakan fitnah khawarij, fitnah abadi sepanjang masa. Sampai kiamat nanti. Yang merusakkan akidah pemikiran kaum muslimin dan merusakkan bahkan bangsa dan negara. Barakallahu fikum. Sehingga disikapi dengan keras oleh Rasulullah SAW. Itu rifkun. Itu namanya fikih salam. Tidak melulu nah itu juga rifkun. Ingat pada tempat dan waktunya. sidah rifkun pada waktu dan Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama kita, salaf atau yang di zaman sekarang ini dari kalangan ulama sunnah ulama salafiyin yang mengecam tindakan Rasul mentahir khawarij. Tidak ada. Kalau dia mengecam itu orang-orang yang nggak beres, orang-orang yang menyimpang. Justru salafun salih mengambil faedah besar dari tahdirnya Rasul kepada khawarij. Dan mengatakan itu rifkun. Paham ya kawan? Ada kalanya lembut, ada kalanya tegas. Itu fiqih salaf ketika fitnah. Kalau ini yang diterapkan, selesai urusan, aman. Barakallahu itu. Kalau semuanya berteriak sebagaimana Rasul berteriak tentang kaum khawarij, selesai umat akan lari, akan takut dari bahaya khawarij, tidak laku. Sebab disikapi oleh seluruh dunia terkait dengan sikap kepada mereka sebagaimana sikapnya Rasulullah SAW. Barakallahu fiikum. Karena Ketika orang tidak memahami fikih salaf dalam bab ini, justru itulah yang memicu fitnah. Barakallahu fiikum dan itu terjadi pada dua pihak. Pihak yang berlebih-lebihan di dalam menampilkan sikap syiddah. Tegas, keras, kencang terus. Gaspol terus. Tensi tinggi terus. Semuanya syiddah, semuanya keras. Rusak dikarenakan bukan pada tempatnya melampaui batas di sini yang mestinya bersikap lunak, bersikap lembut, bersikap santun dengan hikmah sikap. Hancur. Fitnah semakin menjadi-jadi. Barakallahu fikum. Yang lainnya lagi lembut terus rifkun walin rifkun walin tidak pernah mengenal sedikit pun yang namanya sidik. Lembek, hancur prinsip salaf ini tambah besar fitnahnya. Sehingga ketika seorang salafi, dai salafi, alim salafi menerapkan prinsip salaf, sidah pada tempatnya. Wah langsung muncul berbagai macam perkara-perkara yang miring. Seperti yang digambarkan tadi, para kalafiku. Wah nggak punya hikmah, nggak punya ribet dan segala macamnya. Semakin parah. Sekali lagi, ini prinsip juga menghantam dua kelompok tadi. Yang satu ini mutasyadidah haddadiyah, hajuriyah. Yang ini mumayyah, mukhadzilah. Yang begitu ekstrim dalam menerapkan syiddah. Yang pertama tadi, yang begitu ekstrim dalam menerapkan rifkun, kelembutan yang kedua tadi. Barakallah itu. Bayangkan, dikasih kesempatan berbicara di hadapan hizbiyin. Kok bisa ya? Ya, mestinya nggak mungkin ya, Ikhwan. Hah? Kok bisa ya seorang salafi dikasih kesempatan bicara di depan hizbi? Itu enggak beres salafinya ya, Ikhwan. Hah? Kok bisa ya salafi ketemu sama hizbi? Nggak mungkin ya, Ikhwan. Mungkin enggak? Nggak mungkin. Salafi ketemu salafi, hizbi ketemu hizbi. Seorang salafi ketemu hizbi, kok bisa gandeng erat? Mesti ada kemunafikan di antara keduanya. Itu ucapannya Fudul Ibnu Iyad rahimahullah sudah menyimpang dari asalnya. Seorang salafi ceramah di hadapan diri Masya Allah. Dalam posisi yang semacam itu menjelaskan tentang rifkun wali. Harus bersikap lunak, bersikap lemah lembut, dakwah bil hikmah dan segala macamnya, saling mencintai, ukhuwah Islamiyah dan segala macamnya di depan hizbi, di depan ashabul ahwa'i wal bidah. Ya gak cocok. Itu namanya mengkebiri prinsip al-wala wal bara mengkebiri prinsip amar ma'ruf nahi mungkar mengkebiri prinsip at-tahdzir warudu posisi kamu ada di situ mereka yang menyambut dan segala macamnya sudah nggak beres tambah parah lagi ketika mau menyampaikan yang, yang, yang semacam ini mestinya kamu sampaikan as bil haq suarakan kebenaran prinsipnya salaf dalam segala hisbiji. Barakallahu fiikum. Naam. Ala kulli hal tidak memahami fikih salaf innal fitan itu juga memunculkan berbagai macam fitnah. Sehingga khulasanya berbagai macam fitnah ini semakin dahsyat, semakin luar biasa, semakin bergemuruh, semakin menggelegar dikarenakan semua kembali kepada pemahaman poin pertama tadi, ada yang mukhalafah, ada yang nggak beres, ada yang error, pada mereka. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, dan sesuai dengan pimpinan Allah, pimpinan Rasulnya Alaihissalam wassalam, dan pemahaman salaf indal fitan. Allahul musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Jam tujuh lebih. Nggak mungkin diteruskan temanya ya, Waktunya sempit. Waktu yang ada kita gunakan sedikit untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, yang penting khulasanya Ivan kembali pada poin pertama tadi. Wallahu taala lam bis